perkataan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan inna a'malal qulubi afdalu min a'malil jawarih. Sesungguhnya amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan anggota tubuh amalan yang berkaitan dengan hati, niat, kemudian bersyukur, rasa takut, rasa harap, rasa tawakal. Semua amalan-amalan tersebut lebih utama dibandingkan amalan-amalan zahir yang dilakukan oleh lisan, berzikir, membaca Al-Qur'an, yang dilakukan oleh tangan menolong orang lain, yang dilakukan oleh kaki berjalan ke tempat-tempat ibadah, berjihad dengan berjalan kaki atau yang semisalnya. Amalan-amalan ini kalah dengan amalan-amalan hati tadi. Ini menunjukkan seorang muslim sebagaimana dia perhatian kepada amalan-amalan lahiriah anggota tubuh, lisan, tangan, kaki, kemaluan, maka seperti lebih itu pula dia semestinya memperhatikan amalan-amalan hati. Saya beri contoh sekarang amalan-amalan hati yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwasanya <clears throat> amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Sab'atun Allah yoma la dhilla illa dhilluh." Tujuh orang atau tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya di antara tujuh tersebut, kebanyakan mereka adalah yang memperhatikan amalan-amalan hati. Seperti misalkan, rajulani tahabba fillah ijtama alaih waftaraka alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berpisah karena Allah, berkumpul pun karena Allah. Mengziarahi tatkala dia di dalam rumah karena Allah tidak menginginkan hubungan dari hubungan tersebut kecuali hanya murni Allah Subhanahu wa taala. Motivasi dia menjalin hubungan dengan si fulan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Motivasi dia menelpon, motivasi dia saling mengirimkan berita bagaimana kabarmu, Kabar saya baik, bagaimana kabarmu? Kabar juga saya juga baik. Itu tidak ada lain kecuali karena Allah. Lihat, ini adalah amalan hati yang mereka tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Maka amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah dari berdasarkan hadis ini. Yang lain, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid Contoh yang kedua dari tujuh orang ini yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini juga amalan hati. Menunjukkan bahwasanya amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahir, amalan lahiriah. Kemudian yang lain, di dalam tujuh orang ini juga rojulun, da'athum ra'atun, zatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki yang dipanggil, diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan. Tetapi dia mengatakan apa? Ini akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis juga dengan hadis yang sama, yaitu tiga orang yang terperosok ke dalam sebuah goa, kemudian tertutup batunya di mulut goa tersebut. Amalan hati Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang dari tiga orang tersebut mengatakan, saya mempunyai anak paman perempuan dan saya mencintai dia sebagaimana layaknya laki-laki mencintai seorang wanita. Ketika saya sudah berada di atas pahanya, kemudian saya ingin melakukan pergaulan sebagaimana suami melakukan pergaulan dengan seorang istrinya, yaitu berzina, maka perempuan tersebut mengatakan ittaqillah wala tafuddul khatama illa bihaqih Bertakwalah kepada Allah. Ini mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah tema nanti. Ittaqillah agungnya kata ittaqillah di antara para ulama salafus saleh. Ya, ittaqillah kata perempuan tersebut. Takutlah engkau kepada Allah, janganlah engkau ambil keperawananku ini tanpa kebenaran. Maka seorang tersebut pun meninggalkan perempuan tersebut takut kepada Allah dan meninggalkan harta yang dia tinggalkan untuk perempuan tersebut karena takut kepada Allah. Lihat ini amalan hati. Amalan hati akan berpengaruh sangat luar biasa di dunia dan di akhirat. Makanya amalan hati lebih utama dibandingkan amalan zahir. Dengan amalan hati maka seseorang akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan dunia sebagaimana orang tersebut. Sebagaimana orang tersebut yang tiga orang masuk ke dalam goa yang tertutup dengan batu di mulut goanya. Mereka beramal dengan amalan hati, yaitu takut kepada Allah. Itu termasuk amalan hati. Yang satu meninggalkan wanita yang dicintainya, harta yang dicintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi mening amanah di dalam menjaga harta pegawainya sampai suatu ketika pegawainya meminta gajinya karena amanah semua dari hasil gaji pegawai tersebut diambil oleh pegawai tersebut tanpa tersisa. Ini amalan hati, amanah amalan hati, menjaga amanah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua karena terdapat amalan hati yang jelas amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Contoh yang lain dari amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah, yaitu ketika seorang sholat atau beberapa orang sholat di dalam masjid, maka amalan hatilah yang membedakan antara Seseorang mendapatkan pahala sempurna, seseorang mendapatkan pahala sekian, pahala sekian, pahala sekian. Amalan hati bedanya. Masjidnya sama, imamnya sama, gerakannya sama, ruku sujudnya sama, bacaannya sama. Cuma kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis Inna rajula la yusalli hadis riwayat Imam Ahmad sesungguhnya seseorang sholat lahu min kutiba min salatihi illa tus'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha Sesungguhnya seseorang sholat dan tidak ada pahala dari sholatnya kecuali sepersepuluhnya, sepersembilan, seperdelapan, seper tujuh seper enam seperlima seperti empat sepertiga seper setengah. Apa yang membedakan si fulan sholat mendapatkan seper si fulan sholat mendapatkan setengah? Di dalam riwayat yang lain, wa ma kutiba rajulu min salati illa ma aqil. Ini perhatikan, yang tatkala mengangkat takbiratul ihram, ada Eh, pikirannya ke sana kemari, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah diterima dari sholat seseorang kecuali yang dia sadar dia sedang sholat, hatinya hadir. Hatinya hadir. Itu yang membedakan antara si fulan dengan si fulan bedanya di dalam perihal sholat. Padahal masjidnya sama, imamnya sama, gerakannya sama, bacaannya sama. Ini fungsi dari amalan hati yang sangat luar biasa. Amalan hati membedakan pahala seseorang dengan pahala seseorang dari sisi amal yang sama. Yang ketiga contohnya, seseorang dengan amalan hati, kita katakan lebih utama dibandingkan amalan lahiriah, amalan hati bisa membedakan ini sedang beribadah, ini sedang tidak beribadah. Contoh misalkan, di waktu pagi hari, seorang suami karena keperluan keluarga dan problematika rumah tangga sampai akhir-akhirnya pagi-pagi dia belum makan. Kemudian sampai jam 9 dia belum makan. Mungkin ngantar anaknya sakit ke rumah sakit, kemudian istrinya jatuh, kemudian dia antar lagi. Sampai dia akhirnya karena problematika akhirnya ke kantor, kemudian di kantor juga sibuk, dipanggil bos dan semisalnya. Sampai terbenam matahari dia belum makan hari itu. Saya bertanya, apakah orang ini dinamakan puasa? Tidak. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Inna mal a'malu bin niat, wa inna malikul limriin manawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya dan setiap man, setiap amal sesuai dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan dengan niatnya. Orang yang tadi dia tidak makan, tidak minum, Ya seperti orang puasa, tapi ketika tatkala tidak ada niat, maka berarti dia bukan sedang berpuasa. Ini pentingnya amalan hati dibandingkan amalan lahiriah. Jadi kalau saya ingin ringkas tadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Luqayyim mengatakan inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Sesungguhnya amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahiriah dari sisi satu keutamaan orang-orang yang beramal dengan hatinya lebih utama dibandingkan hanya beramal dengan lahiriahnya. Yaitu orang yang beramal dengan hati dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang kedua, orang yang beramal dengan hati yang lebih memperhatikan hatinya dia akan mendapatkan jalan keluar dari solusi yang jalan keluar dan solusi dari kesulitan yang dia dapatkan. Seperti kisah tiga orang tadi yang dimasukkan ke dalam goa kemudian tertutup mulut goa dengan batu. Mereka bisa keluar dengan doa yang doa itu di dalamnya terdapat amalan hati. Kemudian yang ketiga, amalan hati akan membedakan pahala-pahala seseorang yang beramal zahir. Ini perihal ketiga. Amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Amalan hati akan membedakan pahala-pahala seseorang yang beramal zahir. Seperti seorang sholat. Ya, seorang sholat ketika dia sholat maka ada yang sholatnya mendapatkan sepersepuluh, ada yang mendapatkan setengah. Jauh bedanya. Jauh nggak bedanya, Pak? Jauh bedanya. Ini setengah, ini sepersepuluhnya. Jauh bedanya. Gara-gara amalan hati. Yang keempat, amalan hati bisa menentukan ini sedang beribadah atau ini sedang melakukan sebuah hanya kebiasaan. Amalan hati bisa membedakan ini sedang beribadah atau ini sedang melakukan kebiasaan. Sama seperti orang makan. Makan adalah kebutuhan manusia, minum juga kebutuhan manusia. Tapi dengan amalan hati, dengan niat ibadah dia akan menjadi ibadah. Kapan itu? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niat, wa innamal likulli manawa. Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini para ikhwan yang dirahmati. Ketika dia makan, minum, berniat untuk memperkuat tubuhnya dalam perihal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi yang aturan kebiasaan menjadi ibadah. Ini yang keberapa? Yang keempat. Bahwasanya amalan hati le, lebih utama dibandingkan amalan lahiriah dilihat dari sisi bahwasanya amalan hati bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Tidur misalkan. Tidur akan menjadi ibadah tatkala dia dengan tidur tersebut berniat, beramal hati. Setelah tidur dia bisa melaksanakan sholat subuh, dia bisa melaksanakan uh, pekerjaan-pekerjaan ibadah lainnya. Maka beda antara si fulan yang tidur dengan si alan yang tidur. Si Fulan tidur karena kecapean, si Alan yang tidur karena ingin memperkuat diri agar setelah tidur bisa beribadah kepada Allah. Yang kelima, amalan hati akhirnya membedakan mana yang ikhlas dan mana yang tidak ikhlas. Ya. Bahkan gara-gara amalan hati, amalan yang mulia, aturan mulia di sisi Allah, maka ini menjadi hina menjadi bahkan penyebab utama seseorang tersebut masuk ke dalam surga. Apa yang lebih mulia dari amalan? Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua berjihad di jalan Allah, yang ketiga bersedekah dengan hartanya. Tidak ada yang lebih utama dari amal tiga amalan ini dalam Islam. Tetapi gara-gara amalan hatinya hancur di dalam tiga amal ini, maka akhirnya dia yang paling pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam. Awwalu man Yang pertama kali dibakar di dalam api neraka jahanam adalah orang-orang yang amalan hatinya rusak. Tuh garis bawahi baik-baik. Yang pertama kali dibakar di dalam api neraka jahanam adalah orang-orang yang amalan hatinya rusak. Padahal dia beramal dengan amalan yang luar biasa amalan tinggi, menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Laisa syai'un afdala ba'da talabil ilm eh, ba'da al-fariidhati min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Tetapi gara-gara dia menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an, liyuqala innahu alim. Waqad qil liyukala innahu qari waqad qil agar dikatakan dia sebagai orang berilmu agar dikatakan dia sebagai ahli baca Quran orang-orang kalau uh, kalau uh, menjadi makmum di belakangnya menangis kemudian suaranya dianggap bagus suaranya masuk ke dalam hati sanubari agar dikatakan seperti itu maka dia yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka Kemudian yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dikata agar dikata bukan li'alai kalimatillah, bukan ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi liyuqala annahu jari wa qad qil. Dika, agar dikatakan dia sebagai orang yang pemberani, orang yang pahlawan, pahlawan terkenal dan sudah sudah disebutkan namanya itu di dunia. Dia terkenal dan musibah ini Pak memang Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah besar adalah seseorang diberikan syuhrah. Wallahi musibah besar. Makanya Imam Ahmad mengatakan ubtuli itu bisyuhrah. Aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepopularitasan. Ini musibah besar. Padahal lebih nyaman, lebih indah hidup ketika dia menjadi bahkan lebih dicintai oleh Allah. Dia menjadi seorang hamba yang bertakwa dan tersembunyi, tidak diketahui oleh manusia lain. Dibandingkan dia sudah terkenal, kemana-mana dihormati orang, kemana-mana disalamin orang, kemana-mana dipuji orang, ini musibah terkenal, musibah paling besar dan musibah paling berat bagi diri. Hubbur riasah menyukai kepemimpinan wa hubbus syuhrah dan menyukai ketenaran. Ini musibah paling besar. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba yang kaya, bertakwa dan tersembunyi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terkenal dengan itu. Liukala innahu jari, fulan syahid, fulan ah pejuang Islam, fulan. Liukala innahu jari. Dia yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam ya dia yang pertama kali akan dimasukkan dalam api neraka jahanam. Yang ketiga, orang yang dikata orang yang suka berinfak di jalan Allah, tapi bukan karena Allah, akan tetapi liyuqala innahu jawad agar dikatakan dia sebagai orang yang dermawan, orang yang banyak hartanya, orang yang ringan tangan, orang yang pemurah dan semisalnya. Maka mereka bertiga ini meskipun mengerjakan amalan-amalan yang paling tinggi dalam Islam gara-gara amalan hatinya rusak maka mereka tidak lebih baik daripada orang-orang yang biasa. Ini tingginya amalan hati. Yang kelima yaitu bahwasanya amalan hati dengan amalan hati maka amalan amalan yang utama kadang-kadang menjadi sangat rendah akibat amalan hatinya rusak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang yang keberapa ini? Yang ke keenam. Amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahir. Dilihat dari sisi bahwasanya amalan hati adalah amalan yang paling disukai oleh Allah dibandingkan amalan lahir amalan hati, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan lahir. Lihat sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya ayyul amali ahabbu ilallah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, suruh sururun yudkhiluhu ala qul ala qul qalbi muslim. Artinya kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ketika seorang muslim kelaparan, kita beri makan. Gembira dia. Kehausan, kita beri minum. Gembira dia. Ini lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahir. Ah, Salat sunnah, puasa sunnah, Ketika seorang yang dalam keadaan sempit, mungkin terlilit hutang, kita bebaskan. Ini lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahir, puasa sunnah, sholat sunnah. Ketika seseorang dalam keadaan kesempitan rezeki, kita berikan hutangan, ini lebih utama sehingga terlihat senyum dia, terlihat kegembiraan kembali meliputi dirinya akibat bantuan kita lebih utama dibandingkan amalan lahiriah Makanya sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala an amshi fi hajatin ma'akhin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadza syahran." Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya, menemani dia mencari keperluannya, mencari hajatnya sampai selesai, lebih aku sukai dibandingkan beriktikaf di masjidku ini selama se se sebulan. Lihat, iktikaf amalan lahiriah. Akan tetapi karena etikap hanya berperangu kepada dirinya sendiri, tidak bermanfaat untuk orang lain, maka ketika amalan tersebut, amalan hati memasukkan seseorang, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seseorang, maka itu akan menjadi amalan yang sangat utama. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik amalan hati lebih utama dibandingkan amalan zahir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda tadi, sungguh aku berjalan bersama saudaraku selama mencari keperluannya lebih aku sukai dibandingkan aku beretikap selama sebulan ini adalah menunjukkan bahwasanya amalan tersebut berpatokan terhadap hati karena memberikan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim dan hadis tersebut disebutkan di dalam kitab yang dituliskan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Qada'il Hawaij kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di pada hadis 906. Jadi enam perkara ini dan yang lain-lain lagi banyak menunjukkan bahwasanya a'malul qulub afdalu min a'malil jawarih. Amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan anggota tubuh. Saya ulangi biar bisa dipahami tadi yang saya maksud. Yang pertama amalan hati Ya, ini poin kita yang pertama, amalan hati kenapa lebih utama dibandingkan amalan lahir, amalan lahir? Karena amalan hati akan memberikan keselamatan bagi seseorang di akhirat. Di antaranya tujuh orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Kebanyakan dari mereka adalah beramal dengan amalan hati. Contohnya yang tujuh orang tadi, tadi sudah saya sebutkan tiga. Yang pertama dua orang yang saling mencintai, yang kedua seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, yang ketiga apa tadi? Seorang yang diajak oleh perempuan untuk berzina, tetapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ini juga tema yang menarik untuk diangkat setelah saya beberapa kali membaca termasuk di dalamnya tema yang menarik untuk diangkat yaitu kata-kata ini akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Rob semesta alam. Bahkan sampai syaitan, iblis mengatakan perkataan ini. Makanya mungkin bisa diajak ustadz-ustadz yang lain membahas tentang tatkala iblis mengatakan aku takut kepada Allah Rob semesta alam. Ini pelajaran menarik banyak di dalamnya tatkala iblis mengatakan aku takut kepada Allah Rob semesta alam. Kalau tidak salah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid atau dalam surat Al-Hasyr. Silahkan lihat di situ. Ah, yang keempat termasuk daripada tujuh orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat yaitu ketika seseorang rojulun. Zakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah tatkala sendirian karena dia khusyuk hadir hati menghadirkan keagungan Allah melezatkan diri ya beribadah meskipun dengan lisan tetapi hatinya benar-benar hadir sampai air matanya berlinang maka ini termasuk amalan hati Termasuk di dalam di dalam tujuh ini juga adalah rajulun tasaddaqa bisadaqah. Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah. Dia ingin hatinya ingin agar amalan tersebut hanya milik Allah, tidak ada yang boleh melihat dia. Fa'akhfaha, sedekahnya tersebut dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini berkaitan dengan hati. Tidak ingin diketahui oleh amal, saleh, oleh seseorang. Berkaitan dengan hati. Intinya tujuh dari tujuh anggota uh, golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut adalah orang yang mengerjakan amalan dari amalan hati. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang beramal dengan hati dia akan diberikan jalan keluar dari kesulitan dunia. Tentang cerita tiga orang yang masuk ke dalam goa tadi. Itu yang kedua. Ini sebagai pengulangan saja. Yang ketiga, seseorang yang mengerjakan amalan lahiriah akan berbeda pahalanya sesuai dengan hatinya. Catat seperti itu. Amalan lahiriah akan berbeda pahalanya sesuai dengan amalan hati. Amalan kulub, amalan hati. Seperti orang sholat, beda pahalanya. Orang yang bermakmum dengan satu imam, beda pahalanya. Orang yang sholat di masjidil haram, beda pahalanya dengan satu dengan yang lainnya. Gara-gara amalan apa? Amalan hati. Yang keempat, seseorang akan bisa membedakan mana yang merupakan ibadah dan mana yang merupakan kebiasaan dengan apa? Dengan amalan hati. Yang kelima, orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan tinggi di dalam Islam akan dipanggang dalam neraka pertama kali tatkala amalan hatinya hancur tatkala amalan hatinya tidak ikhlas tidak murni hanya untuk Allah. Yang ke enam, bahwasanya amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah dilihat dari sisi amalan hati lebih disukai oleh Allah dibandingkan amalan lahiriah. Di antaranya tadi apa? Orang yang memberikan kegembiraan, kesenangan ke dalam jiwa seseorang ke dalam perasaan seseorang, ke dalam hati seseorang. Ini amalan hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu hadis boleh ditambah sebagai pembantu saja karena hadisnya lemah yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yatlu alaikum rajulul an min ahli jannah dari pintu tersebut akan akan masuk kepada kalian sekarang ke dalam masjid ini dan dia penghuni surga. Para sahabat langsung memperhatikan. Eh datang orang dalam keadaan berwudu, jenggotnya masih basah, kemudian sendalnya dikepit di sini. Hari pertama kemudian dia sholat lalu dia pulang. Hari kedua seperti itu. Akan masuk seseorang dari peng, penghuni surga dari pintu ini sekarang. Dan ini wahyu dari Allah, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuklah. Ternyata orang yang sama. Hari ketiga juga begitu. Dan ingat, ini hadis diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadisnya, wallahu alam lebih condong kepada kelemahan, akan tapi untuk lebih eh, membantu dengan yang enam tadi itu hadisnya sahih semua, tidak mengapa. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tiga kali, tiga hari berturut-turut orangnya sama. Abdullah bin Amr bin As, saya harus mencari tahu amalan apa orang ini. Ikuti sampai ke rumah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau tidak berdusta, wahai fulan. Saya punya permasalahan dengan bapak saya. Bolehkah saya menginap sekarang? Mungkin permasalahannya bukan kemarin, bukan juga uh, hari lus, uh, hari sebelumnya, tapi mungkin permasalahan yang sudah lalu. Beliau tidak berdusta, maka beliau ingin bermalam. Bermalam tiga hari tiga malam dilihat tidak ada amalan apa-apa yang dimiliki orang tersebut. Enggak sholat malam, baca Quran juga uh, biasa saja. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As berkata jujur kepada orang tersebut, wahai fulan, saya sebenarnya tidak ada apa-apa dengan bapak saya akan tetapi engkau dikatakan oleh Rasul SAW tiga hari berturut-turut termasuk menghuni surga kira-kira apa amalanmu kata dia huwa matara amalanku yang engkau lihat saya sholat wajib sholat badiah qabliyah ya sudah selesai tidak terkenal dengan puasa sunnah tidak terkenal dengan qiyamul lail tidak terkenal dengan baca Quran yang banyak <clears throat> Akan tetapi beliau mengatakan walam abid lailatan illa walaysa fi qalbi hiqdun 'alal muslimin. Artinya, tidaklah aku tidur di malam hari dan aku tidak mempunyai satu rasa hasad pun terhadap seorang dari kaum muslim. Kata Abdullah bin Amr bin As, huwa Itu amalan yang memasukkanmu ke dalam surga. Lihat, amalan hati indah. Bisa mengalahkan amalan zahir. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang membicarakan sebuah permasalahan dari amalan hati. Karena itu tadi mukaddimah saya akan membicarakan permasalahan dari permasalahan hati. Ketika kita sudah mengenal permasalahan hati lebih penting dibandingkan amalan lahiriah, maka kita akan membicarakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan hati. Salah satu dosa yang berkaitan dengan hati. Dosa yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-hasadu jami'ul khalqi mawjudun fi. Hasad itu di seluruh makhluk ada. Orang yang berakal yang baik dia akan menyembunyikannya. Wallaim yang buruk maka dia akan memperlihatkannya. Jadi hasad semua manusia mempunyai bagian dari hasad. Yang baik, yang saleh, yang beriman kepada Allah, yang hatinya bersih, maka dia akan menyembunyikannya. Yang laim, yang buruk, yang congkak, yang sombong, dia akan memperlihatkannya. Dosa hasad. Dosa hasad inilah yang menjadikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dosa hasad inilah dosa pertama. Ini lihat, saya akan runut ya keburukan-keburukan hasad. Makanya saya sebutkan temanya hasad si sumber penyakit. Yang pertama, dosa hasad adalah dosa pertama kali yang dibuat di langit. Saya akan jelaskan nanti ini. Yang kedua, dosa hasad adalah dosa yang pertama kali dibuat di bumi. Yang ketiga adalah dosa hasad adalah dosa yang pertama kali yang menyebabkan Abu Jahal tidak mau beriman. Dosa hasad adalah dosa yang menghabiskan pahala sebagaimana menghabiskan api membakar kayu. Selanjutnya, dosa hasad yang menyebabkan orang munafik tidak mau mengikuti orang beriman. Dosa hasad yang menyebabkan kaum Yahudi tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dosa hasad yang menyebabkan anak pertama Adam melakukan pembunuhan. Dosa hasad adalah dosa yang menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam menceburkan Yusuf alaihi salam ke dalam sumur. Dosa hasad yang menyebabkan akhirnya Yusuf terpisah alaihi salam, terpisah dengan bapaknya Yakub alaihi salam selama 40 tahun gara-gara dosa hasad. Dosa hasad yang menjadikan kaum Yahudi mempunyai sifat khusus dengannya ini semua adalah diakibat tengah, diakibatkan semua dari dosa-dosa hasad. Makanya saya katakan hasad si sumber penyakit. Kecepatan saya ngomongnya. Satu. Satu. Dosa hasad. Dosa pertama kali yang dibuat di langit. Oleh siapa? Oleh iblis. Perhatikan baik-baik iblis alaihi la'natullah di dalam surat Al-Isra ayat 6162. Sengaja saya tadi sebutkan cepat-cepat karena setelah itu saya akan terangkan satu-satu. Jadi Bapak akan menulis juga nantinya. Perhatikan baik-baik. Dosa hasad dosa yang dibuat pertama kali di langit. yaitu yang dilakukan oleh iblis hasad terhadap siapa? Adam alaihissalam. Lihat perhatikan surat Al-Isra ayat 61 sampai 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Ayat 61 sampai 62. Qala aasjudu liman khalaqta tina? Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, "Wahai malaikat, sujudlah kepada Adam." Fasa Fasajadu. Maka para malaikat pun sujud, kecuali iblis. Di sini bukan berarti iblis termasuk malaikat. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin yang diciptakan dari api. Tetapi dimasukkan ke dalam jumlah malaikat diakumulasikan ke dalam golongan malaikat karena dia tinggal bersama malaikat. Itu jawabannya. Kalau ada orang bertanya kenapa illa iblis kecuali iblis, pengecualian itu kan menunjukkan bagian dari sesuatu. Misalkan saya mempunyai dua gelas air di atas meja saya minum semua kecuali satu tidak saya minum. Berarti dua-duanya adalah gelas akhir. Pengecualian menunjukkan bagian dari sesuatu tersebut. Maka ketika ditanya, kalau seandainya kenapa dikecualikan di sini disebutkan Allah menyebutkan bahwasanya iblis kecuali iblis. Apakah iblis dari malaikat? Tidak. Iblis adalah dari bangsa jin yang diciptakan dari api dan di golongkan kepada malaikat karena dia tinggal bersama malaikat. Dan ini menunjukkan pelajaran yang berarti. As-sahibus sahib kata orang Arab. Teman itu yang menarik seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan agama, kebiasaan temannya, maka lihat kepada siapa dia berteman. Iblis tatkala bersama-sama malaikat maka dia digolongkan sebagai orang e, makhluk yang bersama malaikat sampai dikecualikan illa iblis. Maka bertemanlah dengan orang-orang saleh, niscaya akan Anda akan dianggap sebagai orang yang saleh. Pernah kejadian Pak menarik. Kalau saya boleh cerita dulu di pondok pesantren Tahfidzul Quran di salah satu kota di di Jawa Eh, saya dulu sering sekali mengawal kiai saya. Kiai saya kemana-mana dikawal, eh, saya kawal. Suatu ketika diundang ke acara yang kalau dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah bukan dari ajaran bukan dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu acara maulidan maka kiai saya terkenal, saya di belakangnya. Lihat ya. Orang akan dilihat sesuai dengan kawannya. Kiai saya yang sudah ketika keluar mobil itu sudah berjejer orang menyalami beliau bolak-balik. Pokoknya bolak-balik. Saya karena di belakang disalamin juga. Ini kesempatan silakan deh. <laughs> ya, padahal siapa saya dibandingkan dengan kiai orang hafid Quran, kemudian faham kiroah sab'ah, baca Al-Quran tujuh. Hafizahullah. Mudah-mudahan beliau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan. Iblis kenapa tidak mau sujud? Hasad. Kata iblis, Kala, asjudu liman khalaqtatina." Ini hanya trik orang. Terik iblis. Apakah aku mau sujud kepada makhluk yang telah engkau ciptakan dari tanah? Padahal banyak pembuktian tanah lebih utama dibandingkan api. Kemudian, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalilan. Lihat, di sini letak iblis laknatullah dia hasadnya keluar. Dia mengatakan iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku?" Artinya ya Allah, kenapa engkau muliakan dia dibandingkan aku? Aku hasad dengan ini. Bukan karena dia tidak iblis tidak mau untuk mentaati perintah Allah tidak. Iblis itu takut kepada Allah. Dia mengatakan ini akhafullah rabbal alamin. Ya. Qala lil ins qala syaitan lil insani kfur falamma kafara qala inni akha inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbul alamin. Itu perkataan iblis. Kata iblis kepada manusia, wahai manusia, kufurlah engkau kepada Allah. Ketika manusia itu kufur kepada Allah, keluar dari jalan Allah, tidak beriman kepada Allah, maka dia mengatakan apa? Ini bari omik. Selesai tugas saya. Saya mau pamit ya. Saya kamu kafir itu saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasain kafirmu. Itu iblis itu nanti di hari kiamat. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudara saudara jadi iblis itu pun takut kepada Allah. Makanya dia mengatakan dia tidak mau sujud kepada Adam itu karena hasad. Lihat, iblis mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا Artinya, iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku wahai Allah, inikah makhluknya yang engkau muliakan atas diriku?" Lihat perkataan iblis ini timbul dari apa? Yang engkau muliakan atasnya dari diriku Inikah orangnya? Seperti inikah? Diciptakan dari tanah? Mau mau aku sujud kepadanya? Hasad. Ya ini para ikhwan Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat. Niscaya benar-benar aku sesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil saja. Gara-gara hasad. Lihat. Makanya hasad si sumber penyakit. Gara-gara hasad. Iblis akhirnya tidak mau sujud kepada Adam gara-gara hasad. Akhirnya iblis setelah tidak mau sujud, dia malah bersumpah agar melencengkan keturunan Adam dari jalan Allah. Bukankah kalau seandainya iblis itu hasad sekali selesai? Ya Allah, kenapa aku harus sujud kepada makhluk? Inikah makhluk yang kau muliakan? Sebenarnya itu sudah selesai. Ini ditambah lagi, saya akan, aku akan lencengkan keturunannya sampai hari kiamat. Ini gara-gara apa? Hasad. Lihat buruknya hasad. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang gara-gara hasad itu semua kesalahan merembet-merembet. Ada pepatah Arab mengatakan ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah Artinya mata yang ridho terhadap sesuatu ketika sesuatu tersebut melakukan kesalahan dia akan dianggap remeh. Padahal kesalahannya besar. Tapi ketika mata tersebut menganggap sesuatu itu buruk, si fulan ini buruk, meskipun si fulan tersebut melakukan ke- kesalahan kecil, maka akan terasa besar. Kalau dalam istilah Eh, bahasa Indonesia apa? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Semut di seberang lautan nampak. Ya. Ini hasad. Jadi kalau seandainya iblis tadi tidak berjanji kepada Allah, maka itu sudah cukup sebagai dosa besar tidak mau sujud kepada Adam sudah cukup sebagai dosa besar. Ini tambah lagi. Ya Allah, aku akan sesatkan keturunannya, keturunan Adam gara-gara hasad terhadap Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Maka akhirnya iblis dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara hasad. Yang kedua, iblis eh, hasad adalah dosa pertama kali dilakukan di bumi. Oleh siapa? Habil dan Qabil. Ingat, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Qabil itu dalam ceritanya dia yang membunuh. Pembunuh dalam bahasa Arab qatil agar tidak terbalik-balik Bapak kalau cerita kepada orang. Qabil itu qatil. Jadi depan-depannya sama qaf. Qabil itu namanya qatil. Qatil artinya apa? Pembunuh. Jadi nggak terbalik-balik. Si pembunuhnya adalah siapa? Qabil. Ya, lihat perhatikan gara-gara hasad Qabil menanggung dosa seluruh orang yang membunuh sampai hari kiamat. Ya, dan saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada kaum muslim terutama orang-orang yang dipanuti, yang sering dicontoh, maka jangan pernah mencontohkan keburukan. Pemimpin keluarga, memimpin kelurahan, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin pemuka masyarakat. Ini jangan pernah mencontohkan yang buruk karena akan diikuti. Saya pernah, Ustadz, Ustadz suka pakai cincin gak? Oh suka. Tapi kalau saya pakai nanti jamaah saya Banjarmasin semuanya pakai cincin. Sampai kadang-kadang ada orang yang dipanuti. Wah, Ustadz itu jamnya apa ya? Semua satu jamaah ngikut. Maka hati-hati yang menjadikan yang dijadikan oleh Allah panutan dan inilah balanya syuhrah ini. Balanya masyhur populer ini nih. Musibah besar. Sampai sebagian orang salaf mengatakan ya laitani lam alit, ya, la, ya laitani lam ulat. alangkah indahnya aku tidak dilahirkan gara-gara karena aku populer ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke permasalahan tadi perhatikan baik-baik gara-gara hasad hasad adalah dosa pertama di bumi yang dilakukan oleh anak Adam Qabil yang membunuh Habil. Ceritanya bagaimana? Silahkan dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Dan sebutkanlah cerita anak Adam. Anak Adam namanya ada Habil, ada Qabil. Habil dan Qabil. Idh qarraba qurbanan. Mereka ada syariat bersedekah. Tapi karena yang disedekahi nggak ada, karena memang di dunia waktu itu cuma mereka berdua. Bapak ibunya Adam dan Hawa, kemudian Habil dan Qabil. Siapa pembunuhnya siapa? Qabil. Jangan lupa ya, Qabil. Maka idh kurbanan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berkurban, untuk bersedekah. Maka Habil mencari kambing yang paling gemuk, paling bagus untuk dikurbankan. Dahulu kita akan mengetahui sedekah kita, kurban kita diterima atau tidak yaitu ketika seseorang berkurban maka kurbannya tersebut dimakan oleh api sampai hangus berarti kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Qabil pun ya seadanya. Persis seperti orang-orang di sebagian orang di zaman sekarang. Ya ibadah seadanya ya. Kemudian eh, asal tunai kewajiban kalau sholat Jumat saya pernah melihat sholat Jumat mungkin sebagian sudah saya pernah ceritakan di beberapa kajian sholat Jumat sekedarnya padahal sholat Jumat adalah hari raya setiap pekannya bagi kaum muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian dalam sepekan adalah hari Jumat. Orang ini sholat Jumat, sholat yang paling utama di dalam sepekan. Hari rayanya kaum muslim dalam sepekan. Gimana sholatnya? pakai kaos oblong, pakai celana selutut, kemudian pakai sarung. Sarungnya pun diletakkan di atas kepala, persis orang lagi kambing. Datang ke masjid tanpa tahiyatul masjid langsung duduk di masjid. Imam naik ke atas mimbar, dia ngobrol, Gak ada perhatian sama sekali dengan sholat Jumat. Ya, asal sekedarnya, asal sholat Jumat. Pas dikomahkan sholat, langsung turun, sarungnya baru itu pun diikat di pinggang, ya dia sholat. Ternyata kaos oblongnya mendingan benar-benar kosong, bolong. Ini enggak ada tulisannya. Ngapain lu lihat gua? Itu sholat ngadap Allah sang Khalik yang maha pencipta, yang maha pengatur, yang memberikan rezeki kepada dia, menghidupkan, mematikan dia, menghadap seperti itu. Nah, kabil ini jenis-jenis manusia seperti ini yang ibadah sekedarnya. Ada sebagian orang pernah berdoa kepada Allah Subhanahu eh, pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, saya ingin masuk surga." Setelah Ustaz menjelaskan tentang surga, saya pengen sekali masuk surga. Cuma saya tahu diri, Ustaz. Saya ini pemalas, sukanya hura-hura, poya-poya, tapi saya ingin masuk surga. Boleh nggak saya kalau berdoa, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, meskipun emperannya aja. Nah ini jenis-jenis kabil ini. Ya, kabil Akhirnya apa? Mengorbankan sapi kurus, tidak ada dagingnya, sekedarnya asal kurban. Maka yang diterima oleh Allah, yang dibakar kurbannya adalah kurbannya Habil. Maka timbul hasad. Kata Qabil kepada saudaranya, "Fatukubbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar." diterima kurban salah satu dari keduanya dan tidak diterima salah dari salah satunya. Diterima dari siapa? Hah? Habil dan tidak diterima dari Qabil. Kemudian kata Qabil, la aqtulanna. Lihat hasad. Kenapa engkau diterima, aku nggak diterima? Sama-sama kambing kok. Nggak diterima. Persis sebagian orang kalau seandainya ingin berkurban mencari panitia kurban yang paling murah sehingga nanti di hari raya Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Saking kurusnya. Ya, untuk urusan akhirat sekedarnya sebagian orang. Tidak mau yang benar-benar wah gitu. Kalau urusan misalkan tawaf, tawaf sekedarnya ya putar, putar, putar. Nggak pernah berusaha memegang mungkin uh, eh, Yurukun yamani, Mungkin Hajar Aswad tidak pernah berusaha, mungkin beriltizam sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak wajib dia tidak, akan tetapi dia sunnah. Kenapa sunnah? Kemudian kita tinggalkan. Bukankah kita mengaku ahlus sunnah? Ya, orang yang mengikuti sunnah. Kalau seandainya tidak mampu baru, ini mampu kadang-kadang ditinggalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qala aqtulanna. Aku akan bunuh kamu. Kata Habil, apa salah saya? Kok kamu bunuh saya? Saya mencari kurban yang besar sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau aturan orang yang tidak hasad nih, lihat bedanya orang hasad. Orang hasad itu ya, setengah akalnya hilang gara-gara hasad. Aturan kalau dia tidak hasad, Qabil ini tidak hasad, bukan malah ingin membunuh, tidak seperti juga iblis tadi. Aturan kalau dia tidak azad bukan malah melakukan kesalahan yang lebih besar, yaitu mengganggu seluruh manusia. Aturan dia, ah saya harus perbaiki, saya tidak diterima, saya harus diperbaiki Semestinya seperti itu. Kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Kalau seandainya ada dua keluarga A B, si suami kerja yang sama dengan suami eh, yang B, kerjanya sama, pekerjaannya sama, tetapi yang B lebih banyak simpanannya, lebih banyak hartanya dibandingkan yang A padahal pergajinya sama, pekerjaannya sama. Maka yang A jangan hasad, ya. Yang A jangan hasad. Ini tidak. Kadang-kadang apalagi dikompor-komporin sama istri. Mas, kata si kata istri yang A, tuh lihat, suami yang B setiap tiga bulan, empat bulan sekali ganti mobil, Mas Kata si masnya ini, tenang aja deh. Kamu tahu nggak si B itu ganti mobil setiap empat bulan meskipun pekerjaannya sama dengan abang. Si B itu maklar mobil. Pantesan ganti setiap bulan. Orang hasad itu hilang setengah akalnya. Ya, tuh garis bawah baiking. Orang hasad hilang setengah akalnya. Dari sisi mana? Dia aturan, kabil aturan. Oh, saya nggak diterima. Berarti saya harus memperbaiki diri nih. Sama seperti suami A tadi. Oh, dia lebih banyak padahal gajinya sama. Dia bisa menolong orang tua, bisa menolong membiayai adik-adiknya, bisa membelikan anak istrinya. Kenapa saya nggak bisa? Oh, berarti ada yang salah dalam sistem ekonomi keluarga saya nih. Harus dia memperbaiki, bukan malah apa? Malah apa? Hasad kepada yang lain. Sama seperti Qabil. Qabil malah hasad kepada kepada Habil. Maka dia mengatakan la aktulana. Sungguh aku akan benar-benar membunuhmu. Maka si Habil hanya mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin wahai Qabil. Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka dibunuhlah oleh Qabil Habil. Yang membunuh siapa? Qabil. Maka kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "La taqtul la tuqtalu nafsun zulman." Lihat nih, yang mencontohkan keburukan bagi orang lain, pelopor keburukan bagi orang lain. Kalau ada kumpul-kumpul, kalau ada sifulan, pasti ribah. Pasti riba. Sampai orang-orang kalau tidak dia hadir bersyukur alhamdulillah nggak ada yang riba hari ini. Pasti riba. Sehingga yang lain-lain ikut. Nih hati-hati. Ya. Kemudian kalau ada ibu si fulan berkumpul-kumpul pasti menggunjing orang. Kalau tidak ada ibu si fulan ada nggak? Enggak ada. Alhamdulillah kita nggak makan daging kaum muslim hari ini. Bersyukur malahan orang nggak ada si bulana. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan, yang mencontohkan keburukan, pelopor maksiat perhatikan hadis ini baik-baik. La tuqtalu nafsun zulman. Tidaklah seseorang dibunuh secara kezaliman illa kana 'ala bani adamil awal kiflun min demiha, Kecuali anak Adam sama Qabil sang pembunuh ada tanggung jawab dari darah tersebut. Semua yang terbunuh sekarang di Suria, di Mesir, di Yaman, di Indonesia, semua pembunuhan dalam bentuk apapun secara kezaliman, maka Qabil bertanggung jawab atas itu. Ada bagian tanggung jawabnya, kiflun mindamnya, tanggung jawab dari dari darah tersebut li'annahu awwalu man sannal qatla karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di bumi. Pembunuhan di bumi mengakibatkan dosa berturut-turut sampai hari kiamat. Dus, e, sebabnya yang pertama apa? Hasad. Ini cerita kedua. Hasad adalah dosa pertama kali di bumi. Kemudian yang ketiga, hasad lah yang menyebabkan Abu Jahal tidak beriman. Hasadlah yang menyebabkan Abu Jahal tidak beriman. Coba perhatikan Pak, cerita menarik disebutkan cerita ini dalam sirah Ibnu Hisham. Saya dapatkan dalam sirah Ibnu Hisham, mungkin dalam sejarah kitab-kitab sejarah lain mungkin ada juga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Bani apa? Makhzum. Abdul Muttalib yang darinya nanti Nabi Muhammad SAW ada itu dari Bani Abdi Manaf. Abu Jahal dari Bani Makhzum. Abdul Muthalib dari Bani Abdi Manaf. Artinya Bani itu keturunan keturunan Makhzum, keturunan Abdumanab. Dan semuanya ini termasuk orang Quraisy. Jadi mana yang lebih besar, bani atau kabilah? Kabilah, kabilah Quraisy. Ya. Semuanya dari Quraisy itu banyak keturunan-keturunan. Paham Pak sampai sini ceritanya? Ya. Jadi ada Quraisy itu kabilah besar. Nah, dari Quraisy ini ada apa? keturunan-keturunan, keturunan Abdul keturunan Abdul yaitu Abdul Muthalib, keturunan uh, uh, Makhzum yaitu Abu Jahal, keturunan Abu Sufyan, keturunan Umayyah bin Khalaf, itu keturunan-keturunan banyak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Abu Jahal suatu hari beliau keluar rumah dan mencoba mendengarkan Al-Qur'an. Ingat cerita ini ceritakan di uh, dalam uh, sejarah Ibnu Hisham. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Abu Jahal merasa nyaman mendengarkan Al-Qur'an. Memang jangankan orang muslim, orang kafir akan merasa nyaman dengan membaca Al-Qur'an. Ya, dan ini termasuk daripada mukjizat Al-Qur'an. Allah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Apakah ada yang mengingatnya? Salah satu mukjizat Al-Quran dari ayat ini itu surat siapa, siapa yang tahu itu surat apa? Al-Qamar. Ya, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an." Lalu apakah ada yang mengingatnya? Ya, betul surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ya. Allah ulangi ayat-ayat itu pada ayat-ayat ini. Salah satu mukjizat Al-Qur'an dari ayat ini adalah bahwa Al-Qur'an itu didengar tidak pernah bosan. Al-Quran itu didengar tidak pernah apa? Bosan. Bahkan dia mendatangkan ketenangan baik bagi muslim ataupun siapapun yang mendengarnya. Nah begitu juga Abu Jal. Hari pertama dia dengarkan Al-Quran dia merasa tenang. Dia berpura-pura dengan kawan-kawan lainnya. Abu Sufyan, Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf. Dedengkot-dedengkot kafir Quraisy. Ya, itu dia hari kedua dia dengarkan, hari ketiga dia dengarkan, hari keempat ada yang memegang. Ayo, kemana kamu? Mau dengar apa? Enggak, saya keluar aja kata Abu Jahal. Lalu orang yang menangkap Abu Jahal ini mengatakan, perhatikan baik-baik riwayatnya, mengatakan, Ya Abu Jahal, Ma ra'yuka fima sami'ta min Muhammad? Wahai Abu Jahal, pendapatmu apa yang engkau dengar dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia mengaku nabi dia membawa Al-Quran pendapatmu apa maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ana sadiqun fima aku yakin dengan bahwasanya yang dibawa oleh Rasul oleh Muhammad itu adalah ala haq Ana a'rifu annahu ala haq. Aku mengetahui bahwasanya dia benar. Cuma apa? Jadi sebenarnya Abu Jahal tahu Nabi Muhammad SAW itu di atas kebenaran. Yang menghalangi Abu Jahal dari masuk Islam apa? Hasad. Bagaimana cerita hasadnya? Makanya saya kaitkan tadi Abu Jahal berkaitan dengan eh, di keturunan Bani Makhzum. Abu eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Abdi Manaf. Kedua-duanya ini bersaing di dalam mencari ketenaran dan kemuliaan di tengah orang-orang Quraisy. Bagaimana? Perhatikan perkataannya. Tanaza'na nahnu wa bani Abdi Manaf asy sharaf Kami Bani Makhzum dan Bani Abdu Manab, keturunan Makhzum kata Abu Jahal dan Bani Adi Manab, kita itu sering bersaing untuk mendapatkan ketenaran. Menjadi pemuka masyarakat di tengah orang-orang Quraisy. Bagaimana? At'amu fa'at'amna. Artinya, mereka Banu Abdi Manab memberikan makan kepada orang-orang yang datang ke Mekah. Memberikan makan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan kam, eh, kami dari Bani Makhzum pun bisa memberikan makan. Ini sama berarti. Sedang kemudian, wahamalu fahamalna. Kami menolong orang yang datang ke Mekah. Ka, uh, ba, Bani Abdi Manab menolong orang yang datang ke Mekah dan kami pun menolong orang. Sama berarti Wa wa a'tu fa'ataina mereka memberikan hadiah kepada orang-orang di Mekah kami pun memberikan hadiah karena saling bersaing antara apa tadi? Bani Abdi Manaf dengan apa? Bani Makhzum bersaing hatta idza tadaba tadzaina ala rukab wa kunna kafara sayrihan sampai kita itu selalu bersaing sama hampir sama selalu dalam segala sesuatu qalu minna nabi yatihi alwahyu minas sama Fomata nudriku Tapi ternyata sekarang Bani Abdul Manaf mengaku, "Oh, dari kami ada nabi." Kalau begitu, kalau kita ikuti dia, maka kita kalah dengan Bani Abdi Manaf. Paham ceritanya, Pak? Kalau di keturunan Bani Abdul Manaf ada nabi, maka kita bagaimana? Bani Makhzum bagaimana? Ini menunjukkan Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau beriman bukan karena tidak tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, tetapi karena apa? Hasad. Hasad yang menyebabkan Abu Lahab tidak mau beriman. Hasad yang menyebabkan Abu Jahal tidak mau beriman. Ini yang ketiga. Yang keempat, hasad yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik yang memfitnah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasad yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum saya lanjutkan cerita Abdullah bin Ubay bin Salul, alangkah indahnya kalau tadi Abu Jahal dia mengatakan ini arahu ala hak. Aku melihat Muhammad itu benar sebenarnya. Maka alangkah indahnya kalau dia beriman. Ucapkan la ilaha illallah intahaina selesai sudah sebenarnya. Dulu tidak ada syariat sholat, tidak ada zakat, tidak ada uh, tidak ada hal-hal lain dari syariat syariat Islam. Kalau dia mati di Mekah selesai. Tidak berat Islam di zaman Mekah, nggak berat. Nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada zakat, tidak berat. Tetapi gara-gara hasad Abu Jahal tidak mau beriman. Ya, hasad yang menyebabkan Abu Jahal tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi hasad yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi munafik terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah lihat, ya ini yang menyebabkan manusia dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang hasad yang menyebabkan orang melakukan keburukan-keburukan. Saya tadi di kamar, saya berpikir, hasad itu menyebabkan orang tidak bersyukur. Ya, gara-gara hasad melihat seseorang, si Fulan diberikan kelebihan eh, harta si fulan diberikan kelebihan uh, kecantikan, kegantengan, si bulan diberikan kelebihan kepintaran, si bulan diberikan kelebihan jamaah. Kalau kajian itu hadir yang banyak, si fulan diberikan kelebihan uh, orang mau menerima kajiannya. Hasad itu akhirnya apa yang dia miliki dia tidak syukuri. Berarti hasad menjadikan orang tidak bersyukur dan orang tidak bersyukur menjadikan rezekinya terbatas. Kalau boleh saya ringkas hasad penyebab kemiskinan. Ini hati-hati ini ya. Saya dua kali sudah mau jatuh dari sini. Hasad penyebab apa? Dari sisi mana berpikirnya tadi? Orang hasad tidak bersyukur apa yang ada pada dia tidak dia nikmati, tidak dia syukur kepada Allah. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan benar-benar kepada kalian nikmat. Kalau tidak bersyukur, maka pasti sempit rezekinya dan siksaku pedih. Maka hasad adalah penyebab kemiskinan. Ya, Hasad penyebab kemiskinan. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, hasad itu sumber penyakit. Cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Perhatikan baik-baik Abdullah bin Ubay bin Salul bisa dilihat ceritanya dalam surat Ali Imran ayat 120 sampai 121. Abdullah bin Ubay bin Salul ini perlu diketahui di zaman Mekah Nabi diutus menjadi nabi dan rasul ketika berada di mana? Di Mekah. Ketika berumur berapa? 40 tahun. Berada di Mekah. Selama di Mekah berapa tahun beliau? 13 tahun. Berarti sampai umur 53 tahun. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah tidak ada satu orang munafik pun tidak ada satu orang munafik. Di zaman Mekah, periode Mekah hanya ada Islam dan kafir. Hanya ada apa? Islam dan kafir. Di, kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Di awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, itu pun gak ada orang munafik. Sampai saatnya Rasulullah SAW menang pada peperangan Badar, maka orang-orang kafir yang berada di kota Madinah pun merasa terancam. Kalau kita tidak mau beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan diusir dari kota Madinah ini. Mereka sudah punya kekuatan, bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy di, di Badar. Maka mereka pun menjadi orang munafik. Ya, menjadi orang munafik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada cerita menarik tentang kenapa timbulnya munafik. Salah satu sebab utamanya adalah apa? Hasad. Tema kita ini. Ceritanya bagaimana? Dahulu, sebelum timbulnya munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul belum beriman. Dia masih di atas kekafiran dan memperlihatkan kekafirannya. Dan seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu pemuka dari orang-orang Madinah. Salah satunya ini, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba dakwahi dia, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang senantiasa semangat untuk berdakwah, maka suatu ketika beliau mendatangi dengan keledainya beliau naik ke atas, dia, dia uh, menunggangi keledainya mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul yang sedang duduk-duduk dengan orang-orang kafir lainnya. Ini ingat cerita ini sebelum adanya apa? Orang muna, munafik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah Rasulullah, kemudian beliau menambatkan keledainya, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul melihat Nabi Muhammad SAW sambil mem memegang uh, surbannya dan di ujung surbannya dipegang diletakkan di hidungnya dia mengatakan la tughabbiru alaina la tughabbiru alaina wahai fulan wahai kamu yang baru datang menunjuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan bikin debu di sini jangan bikin debu di sini itu Abdullah bin Ubay bin Salul perkataannya kepada Rasulullah SAW dahulu. Sebelum akhirnya nanti dia menjadi orang munafik. Maka Rasulullah SAW pun mulai berdakwah. Assalamualaikum berdakwah. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, Ya hadha, wahai hadha, wahai orang ini. Idhab ila rahlik. Pulang kau ke rumahmu. Kalau nanti datang ada dari kami ini yang mendatangi engkau, ceritakan dongeng-dongeng sana. Karena kan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah bercerita tentang umat-umat sebelumnya. Bercerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini disebut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai dongeng. Kalau nanti kami datang ke sana, sekarang bahasa kita gini. Orang hasad tuh. Eh, sekarang ente pergi aja pulang ke rumah. Nanti kalau kami mau kami datangin. Nanti kalau kami mau kami datangin, kamu baru cerita. Cerita tuh terserah aja mau cerita apa aja. Lihat perjuangan Rasul SAW Maka kadang-kadang kalau kita mengingat perjuangan Rasul SAW bisa meneteskan air mata, bisa terenyuh. Begitu tegarnya Rasul SAW untuk memperjuangkan agama Islam di saat di tengah-tengah kaum muslim sebagian ada yang mental-mental tempe, mental-mental kerupuk, sedikit saja dikatakan sebagai ajaran sesat, ajaran Wahabi, langsung melempem. Enggak, harus tegar. Ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus tegar, bagaikan orang yang memegang batu api. Malu berpakaian Muslim di tengah orang orang kafir. Muslim ya, saya Muslim. Saya memakai jenggot, saya memakai peci, saya memakai pakaian-pakaian muslim. Tidak seperti Anda. Saya muslim, harus bangga. Nahnu qaumun Allah bil Islam. Famahma betagaina bighairihi adzallana Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, bangga dengan Islamnya, bangga dengan sunnah Rasul saw. Jangan malu-malu. Dan Kapan kita mencari kejayaan dengan selain Islam, niscaya pasti Allah akan hinakan. Ini bagi orang-orang yang di bulan Februari ini, menurut kita Rabiul Tsani ini yang merayakan hari kasih sayang, kasih sayang kasih sayang palsu. Ya. Hari-hari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi seorang muslim sejati. Kembali ke permasalahan tadi Bapak Ibu saudara-saudari, Abdullah bin Ubay bin Salul radhi, uh, apa Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian mengatakan dengan perkataan kamu pulang ke rumah nanti kalau kami datang baru cerita deh. Sekarang kita lagi sibuk dengan urusan kami. Jangan cerita di sini. Dakwah disebut cerita oleh mereka. Pulanglah Rasulullah SAW masuk kepada Saat bin Ubadah. Eh, masuk kepada Abu Talha yaitu Sa'ad bin Ubadah Abu Talha seolah seorang e, dari yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga kata Sa'ad kata Abu Talha wahai Rasulullah kata e, sebelumnya itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Sa'ad Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Abul Hubab? Wahai Abu Talha, kamu nggak dengar nggak tadi yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Disebutkan oleh Rasulullah dengan kuniyahnya untuk memuliakan orang tersebut. Lihat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dihinakan, malah orang yang menghinanya dimuliakan oleh beliau. Maka Abu Talha menjelaskan, wahai Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul, sebelum kamu datang ke Madinah, sebelum kamu hijrah ke Madinah, dia itu sebentar lagi menjadi pemuka terkemuka, paling terkemuka di tengah orang Madinah. Maka ketika kamu datang, otomatis kedudukan dia jadi jadi jatuh, digantikan dengan engkau wahai Rasulullah. Maka ultuf, urfuk bihi Wajar kalau dia hasad. E, lemah lembutlah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi gara-gara hasad Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik. Dan sampai akhir hayatnya gara-gara hasad Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik. Dan sepak terjang Abdullah bin Ubay bin Salul yang banyak merugikan kaum muslim. Pertama ketika perang Uhud dia yang mengajak sebagian besar sekitar sepertiga dari kaum muslim yang sudah berada di Uhud untuk pulang kembali ke kota Madinah. Bayangkan Pak, kita sudah siap-siap bertempur dengan musuh. Eh, yang di samping mengatakan, Ustaz, Anda pulang dulu ya. Mau ke selipi, mau tidur dulu. Gimana coba? Perasaannya gimana? Orang sudah di depan musuh ini. Ini sepertiga pulang. Gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Gara-gara hasad. Gara-gara hasad itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang memfitnah Aisyah. Gara-gara hasadlah dia yang mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 120 sampai 121. saskum hasanatun tasu'uhum. Jika kalian wahai kaum muslim mendapatkan kemenangan, maka orang munafik benci. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau seandainya kalian dapat kekalahan, maka mereka senang gara-gara hasad. Abdul gara-gara hasad Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya di akhirat Allah berfirman, "Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang munafik di dalam api neraka sedalam-dalamnya gara-gara apa? Hati-hati Pak. Hasad si sumber penyakit. Ini cerita yang keberapa tadi Pak? Yang keempat. Sudah bosan dengan cerita? Belum? Terus. Ya, perhatikan baik-baik. Gara-gara hasad. Saudara-saudaranya Yusuf alaihi salam memasukkan Yusuf ke dalam apa? Ke dalam sumur. Jadi Pak, kalau seandainya terjadi perang dunia, mungkin salah satu sebabnya adalah apa? Hasad. Terjadi peperangan antar kampung, salah satu sebabnya adalah hasad. Terjadi pembunuhan di antara keluarga, salah satu sebabnya adalah hasad. Hasad sumber penyakit. Ya. Ini perhatikan. Di dalam keluarga Nabi Yusuf. Dan ini terdapat pelajaran menarik nantinya ada seorang bapak yang bernama Yakub alaihissalam. Ada seorang anak yang bernama Yusuf alaihissalam. Dan ada seorang anak dari Yakub lagi namanya Bunyamin alaihissalam. Ada namanya Asbat. Asbat itu adalah ikhwatu Yusuf saudara-saudara lelakinya Nabi Yusuf. Lihat perhatikan gara-gara hasad Nabi Yusuf alaihi salam diceburkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Gara-gara apa? Hasad. Perhatikan baik-baik ceritanya dalam surat Yusuf ayat 7 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Yusufa" wa ikhwatihi ayatun lisailin. Sungguh di dalam Nabi Yusuf dan saudara lelakinya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Artinya ketika saudara-saudara lelakinya Nabi Yusuf berkata, lihat hasad. Ya. Yusuf, sungguh Yusuf dan Benyamin itu adalah lebih ia lebih disukai oleh bapak kita. Kenapa ya Yusuf alaihissalam Benyamin itu lebih disukai oleh bapak dibandingkan kita? Wa nahnu usbah, padahal kita ini adalah sekelompok yang besar. Kita ini kakak-kakaknya Yusuf. Inna abana fi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, lihat gara-gara hasad mereka ke terhadap Yusuf dan Benyamin, akhirnya mereka mempunyai keburukan. Ceritanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa sih Nabi Yakub alaihissalam lebih senang kepada Nabi Yusuf anaknya dibandingkan kepada al Asbab Asbab itu adalah Eh, nama gelar untuk saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Apa namanya? Asbab. Alif, hamzah di atas alif, sin, ba, alif dan to. Asbab. Ini adalah gelar untuk saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Disebutkan dalam Al-Quran Asbab. Baik. Ceritanya kenapa Nabi Yakub sang bapak alaihissalam lebih senang kepada Nabi Yusuf lebih senang kepada Nabi Yusuf dan Benyamin. Bapak, bapak sebagai bapak punya anak. Kalau anda punya anak dua, yang satu mengatakan, wahai fulan, tolong dong belikan ini, tolong saya e, ambilkan ini. Ketika anak pertama mengatakan, iya, iya pak, iya bu, saya akan laksakan sekarang. Diambilkan, disediakan. Alangkah senangnya anda kepada seorang anak ketika anda ingin keluar rumah, itu sepatu sudah disediakan menghadap ke depan, oleh sang anak, kemudian eh, bersalaman dengan sang bapak, santun kepada sang bapak, santun kepada eh, kepada orang tua, berkata yang baik, tidak pernah melawan. Maka secara tabiat manusia, sang bapak akan lebih condong kepada anak pertama. Sedangkan anak kedua, kalau seandainya disuruh, wahai fulan tolong dong belikan ini. Sebentar ya pak, sebentar aja. Enggak mau, menjela, enggak mau menjalankan langsung, kemudian Eh, kelakuannya tidak baik kepada bapaknya. Secara tabiat manusia kita akan lebih senang kepada anak yang keberapa? Yang pertama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini yang terjadi kepada Nabi Yakub. Ya, kalau menyediakan makanan dia yang sediakan makanan tahu sekali kebi- makanan kesukaan bapaknya tanpa meminta sudah disediakan dan semisalnya. Nabi Yakub lebih senang kepada Nabi Yusuf gara-gara ini. Maka asbab saudara-saudara lelakinya Nabi Yusuf ini pun hasad. Mereka mengatakan la Yusuf wa wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu asbah inna abana la fi dhalalin mubin. Sungguh Yusuf dan Bunyamin lebih disukai oleh bapak kita dibandingkan kita. Sesungguhnya bapak kita di dalam kesesatan yang nyata. Maka yang satu mengatakan, Uktul Yusuf." Ah kalau begitu kita bunuh aja deh Yusuf. Yang satu berkata, "Dosa apa dia dibunuh?" Kalau dibunuh dosa apa dia dia sampai dibunuh? Apa salah dia? Maka yang satu mengatakan awit rahu ardan yakhlu waj, lakum wajhu abikum atau kita hilangkan dia dari muka bumi. Tidak dibunuh tapi hilangkan dia dari muka bumi. Itu nanti dijeburkan dalam sumur. Maka bapakmu akan menyayangi kamu, menyayangi kita. Watakunu min ba'di koman salihin. Apa maksud watakunu min ba'di koman salihin? uh, artinya kalau saya artikan ya Pak, watakunu min ba'di qauman salihin. Kalau seandainya kita benamkan Yusuf ke dalam sumur, masukkan Yusuf ke dalam sumur, maka nanti perhatian bapak kita hanya untuk kita. Paham sampai sini? Ya. Kalau kita e, ceburkan Yusuf ke dalam sumur, perhatian bapak kita hanya untuk kita. Tetapi karena kita sudah melakukan kesalahan, yaitu memasukkan Yusuf ke dalam sumur sama dengan membunuhnya atau tidak membunuhnya, maka watakunu mimba ba'di salihin. Maka setelah itu baru kita bertobat. Ini persis seperti orang-orang di zaman sekarang, ah, tobat e, maksiat sedikit lah, nanti kan bisa istighfar. Ini persis tuh. Ya? Persis. Minum khamar sedikit, nyoba zina, nyoba judi, nanti kan bisa bertobat. Itu maksudnya watakunu numimba di salihin. Maka kalian setelah kejadian itu jadi orang-orang saleh bertobat deh. Ini maksud daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Yusuf alaihissalam pun dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Gara-gara apa? Hasad. Gara-gara hasad Yusuf akhirnya diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Gara-gara hasad, akhirnya Yusuf alaihi salam dipisahkan dari bapaknya selama 40 tahun. Baru setelah Yusuf menjadi pemimpin di negeri Mesir, baru ketemu dengan dengan bapaknya. Gara-gara hasad. Gara-gara hasad terpisah keluarga gara-gara hasad saling memburu antara keanggota keluarga, gara-gara hasad orang tua membenci anaknya, anak durhaka kepada orang tuanya. Betul? Gara-gara hasad orang tua menuduh anaknya lebih condong kepada istrinya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang bagi siapa yang mencoba, bagi siapa yang mencoba bagi siapa yang mencoba, benar-benar akan merasakan mengurus orang tua tatkala tua lebih susah dibandingkan mereka tatkala muda. Alangkah sedihnya ketika semua harta, semua pengorbanan untuk orang tua kita, kemudian orang tua memfitnah bahwasanya kamu lebih condong kepada istri dan anak-anakmu dibandingkan orang tua. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. "Fafihi ma fajahid." Irji ilaihima fafihima fajahid. Pulang engkau wahai si fulan yang ingin berjihad, pulang engkau. Urus jihad dengan orang tuamu. Berjihad orang dengan orang mengurus orang tuamu. Kenapa? Berjihad di jalan Allah mengangkat senjata kalah dengan berjihad mengurus orang tua. Karena kadang-kadang berjihad dengan orang tua, mengurus orang tua bukan hanya sekedar memberikan uang. Kemudian ataupun me- mempertaruhkan nyawa tidak, mempertaruhkan perasaan, di fitnah Kadang-kadang ada anak kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Anak dengan bagusnya dengan uh, ingin memberikan surprise kepada orang tuanya. Bapak, Ibu, ini Pak hadiah dari saya. Aduh, warnanya nggak saya suka, nggak usah deh. Nah, <laughs> gimana perasaan? Sudah capek-capek nyarinya. Itu pun kadang-kadang ngutang. Itu pun untuk agar orang tua tersenyum. Agar orang tua gembira dengan kelakuan kita. Agar kita bisa berbakti kepada orang tua. Aduh warnanya nggak suka, nggak usah deh. Kasih orang lain aja. Gimana perasaan? Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Fafihi ma fajahid. Urus kedua orang tuamu. Itu lebih utama dibandingkan kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jihadnya jihad sunnah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hasad terpisah antara anak dengan orang tua. Gara-gara hasad orang tua memfitnah anaknya.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 Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya Wadda kathiru min ahli kitab. Kebanyakan dari ahlul kitab menginginkan kalau kalian orang-orang yang beriman kembali dari keimanan kepada kekufuran, menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Orang Yahudi ingin sekali kita seperti itu. Kenapa? Karena hasad dari diri mereka setelah nampak pada mereka kebenaran. Orang Yahudi itu tahu Pak, ada nabi terakhir. Orang Yahudi tahu bahwasanya ada nabi terakhir membawa kitab terakhir sebagai penutup risalah di akhir zaman. Tapi ketika ternyata nabinya dari Arab bukan dari galangan mereka, bukan dari Persia atau Romawi, maka mereka hasad. Kenapa bukan dari dari kami? Persis cerita yang terjadi pada Abdullah bin Salam. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Salam ini ceritanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yaitu Abdullah bin Salam masuk Islam dan setelah beliau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Salam ini adalah seorang ulamanya kaum Yahudi. Setelah mengajukan pertanyaan beberapa beberapa pertanyaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad SAW menjawabnya, maka dengan benar Abdullah bin Salam pun masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah yang sudah masuk Islam radhiyallahu an. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal yahuda kaumun buhtun. Wahai Rasulullah, kamu engkau tahu enggak? Kaum Yahudi itu adalah kaum yang suka berdusta. Dustanya dusta besar, bukan dusta kecil. Fas'alhum anni qabla an ya'lamu bi Islam. Kalau engkau ingin tahu mereka ada kaum dusta, coba engkau tanya kaum Yahudi tanya tentang Abdullah bin Salam, tentang aku. Sebelum mereka tahu aku berislam. Coba tanya kepada mereka. Faja'atil Yahud faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu rajulin Abdullah bin Salam fikum. Maka orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat taktik. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut kalian wahai kaum Yahudi, Abdullah bin Salam itu gimana? Menurut kalian? Qalu khairuna wa bnu khairina wa afdaluna wa bnu afdalina. Kata kaum Yahudi, sebelum tahu Abdullah bin Salam sebagai orang Islam. Kata kaum Yahudi, wah mereka, dia adalah orang yang paling baik di antara kami. Anak yang terbaik di antara kami orang yang paling utama di antara kami, anak dari orang yang paling utama di antara kami, diuji, dipuji Abdullah bin Salam dan bapaknya. Abdullah dan salamnya dipuji dua-duanya oleh kaum Yahudi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum in aslama Abdullah bin Salam?" Apa pendapat kalian? Kalau seandainya Abdullah bin Salam ternyata masuk Islam, Qalu a'adahu Allahu min dzalik. Kata orang-orang Yahudi, semoga Allah melindungi Abdullah bin Salam dari hal itu, yaitu dari masuk Islam. Fa'ada alaihim, maka Rasul SAW bertanya lagi kepada kaum Yahudi, Kal, menurut kalian, kalau Abdullah bin Salam masuk Islam gimana? Sama jawabannya, yaitu semoga Allah melindungi hal itu dari Abdullah bin Salam diulangi sebanyak tiga kali fakharaja ilaihim Abdullah ibn Salam keluar dari rumah Rasulullah Abdullah bin Salam ya faqala ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kata Abdullah bin Salam aku bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad Rasulullah qalu kaum Yahudi gimana hasad syarruna wa ibnu syarrina Ah oh, dasar nih, orang yang paling buruk di antara kita nih. Anak dari seorang yang paling buruk di antara kita. Yang tadinya baru mungkin semenit memuji. Hasad. Ya, hasad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasad sangat buruk. Maka kata Abdullah bin salam kepada Rasulullah, Hada kuntu akhafu ya Rasulullah." Ini yang aku takutkan dari tadi wahai Rasulullah. Kaum Yahudi seperti ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ciri dominan dari kaum Yahudi, sifat dominan kaum Yahudi adalah apa? Hasad. Bapak Ibu saudara-saudari, itu beberapa cerita dari hasad si sumber penyakit, maka saya ulangi Hasad adalah dosa yang dilakukan pertama kali di langit. Hasad adalah dosa yang pertama kali dilakukan di bumi. Hasad adalah yang melarang menahan Abu Jahal masuk ke dalam agama Islam padahal dia tahu kebenaran. Hasad adalah yang menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik yang sebelumnya munafik tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasad adalah yang menjadikan Yusuf diceburkan oleh saudara-saudara lelakinya ke dalam sumur yang akhirnya dengan hasad Yusuf alaihissalam dipisahkan oleh bapaknya selama 40 tahun. Hasad adalah dosa, sifat yang sangat dominan dari seorang Yahudi. Ini kalau kita perhatikan hasad si sumber penyakit. Kalau ingin kita ambil hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira apa saja tentang buruknya hasad? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buruknya hasad dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Saya dikasih waktu sampai jam 11 oleh panitia karena harus sholat di mana begitu. Setelah zuhur harus di sana. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan cukup. Lihat, kita ambil sekarang poin yang ketiga. Tadi poin pertama, amalan hati lebih utama dibandingkan amalan zahir. Poin yang ketiga, buruknya, eh afan, poin kedua, buruknya hasad. Hasad adalah bla bla bla bla sampai berapa poin itu?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 Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu palak. Aku berlindung dari keburukan yang tercipta. Aku berlindung dari malam jika sudah meliputi. Aku berlindung dari wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Dan aku berlindung dari keburukan seorang yang hasad jika dia hasad. Bapak Ibu, perhatikan di sini disebutkan sihir kemudian hasad. Kita tahu bahwasanya seorang penyihir dia salah satu hukum Islam yang berlaku di dalam syariat Islam kalau memang benar-benar sudah terbukti dia penyihir maka apa hukumannya? Dipenggal. Sedangkan hasad kenapa disebutkan di akhir? Sedangkan kalau seandainya orang hasad dipenggal enggak? Enggak. Tetapi kenapa disebutkan di akhir sebelum eh, setelah sihir? Lihat perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat di sebuah kampung seorang penyihir dukun santet guna-guna pelet paling cuma satu dua orang di kampung atau satu kota atau satu provinsi. Sedangkan yang penyi, yang hasad berapa orang? Hampir semua ini menunjukkan penemuan menarik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan berlindung diri dari hasad diakhirkan oleh Allah? Ya. Catat itu baik-baik. Kenapa dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan sifat hasad disebutkan sebagai keburukan paling terakhir dibandingkan sihir kalah, dibandingkan keburukan malam kalah, keburukan waktu fajar kalah. Karena perhatikan penjelasan yang disebutkan di dalam kitab Al-Kashfu wal Bayan yang ditulis oleh Al-Tha'labi. Kitab tafsir ini, perhatikan qala Al-Husain Ibnul Fadl. Beliau berkata, "Inna Allah jama'a syurur fi hadhihi al-ayah wa khatamaha bil hasad liyu'lama annahu akhassut tabai' Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keburukan-keburukan di dalam surat ini. Keburukan dari yang tercipta di bumi, keburukan tatkala malam disings diliputkan, keburukan dari wanita penyihir dan Allah mengakhiri hasad sebagai keburukan yang dimintai perlindungan agar diketahui bahwa hasad adalah tabiat terburuk yang dimiliki oleh manusia. Ya, hasad adalah tabiat terburuk yang dimiliki oleh manusia. Saya ulangi perkataan Al Husain ibn Fadl. Inna Allah, sesungguhnya Allah jama'a syurura fi hadhil ayah. Mengumpulkan keburukan-keburukan di dalam surat ini. Ya. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri keburukan, syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Keburukan semua ini. Wa min syarrin nafathati fil uqad. Keburukan, keburukan, keburukan sampai akhirnya kepada keburukan hasad. Ya. Dan Allah menutup keburukan dengan hasad agar diketahui bahwa hasad adalah apa? seburuk-buruk tabiat manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Kemudian disebutkan di dalam kitab Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Ar-Razi. Dia mengatakan, كما أن الشيطان هو النهاية في الأشخاص المذمومة ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الإنسانية بالحسد وهو قوله ومن شر حاسد إذا حسد كما ختم مجامع الخبائث قبائف الشيطانية بالوسوسة waswasah. Perhatikan urutan surat kan surat paling terakhir dalam Al-Qur'an surat apa? Anas yang di situ ada disebut wamin syarrin eh uh, apa? Alladhi waswisu fi sudurin nas. Ya. Di sini Allah menyebutkan surat terakhir adalah an yang berkaitan dengan syaitan. Surat sebelum terakhir adalah yang berkaitan dengan keburukan manusia. Perhatikan perkataan Ar-Razi. Sebagaimana syaitan dia adalah keburukan paling terakhir, makhluk yang paling buruk. Tidak ada makhluk terburuk kecuali iblis dan syaitan, ya. Oleh karena itu Allah menutup keburukan-keburukan manusia dengan hasad. Kenapa? Karena manusia sifat terburuknya adalah hasad. Sebagaimana syaitan sifat terburuknya adalah was-was memberikan gangguan kepada manusia. Nah, itu penjelasan dari para ulama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik sekarang kita ambil satu hadis dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang buruknya hasad. Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Jauhi sifat hasad. Sesungguhnya hasad menghapuskan, memakan hasanah pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Api membakar kayu bakar habis enggak? hasad memakan hasanah habis. Berarti saya pernah ngisi di sini juga penghapus pahala. Tambahkan itu yang mempunyai tatatannya, penghapus pahala salah satunya adalah apa? Hasad. Kemudian dalil yang lain yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد tidak akan pernah terkumpul di dalam rongga orang beriman badan orang beriman dua sifat keimanan dan hasad nggak pernah ngumpul berarti imma hasad imma iman Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari, maka kita katakan hasad si sumber penyakit. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia agar dijauhkan dari hasad. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Maaf mau bertanya kapankah apa atau apa sajakah batasan seorang suami boleh menceraikan istrinya atau seorang istri boleh menggugat cerai suaminya? Mohon penjelasan. Maka ada beberapa sebab seorang suami boleh menceraikan istrinya. Yang pertama dan paling utama ketika sang istri melakukan nusyuz. Nusyuz itu adalah apa? yaitu membangkangnya seorang istri terhadap suami, tidak taat, tidak mau menerima nasihat, tidak mau meneri, mengerjakan perintah, manjak membangkang. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil Wanita-wanita istri-istri yang kalian takut nusyuznya. Nusuz itu adalah pembangkangan istri terhadap suami. Maka sang pada saat itu sang suami beristikharah kepada Allah. Tentunya sebelumnya perlu uh, tahapan-tahapan. Jangan langsung cerai saja. Tahapan-tahapannya diantaranya yaitu memberi nasihat, kemudian menghajar. Menghajar itu bukan dihajar. Ya, menghajar itu dipisahi, dipisah ranjang. Itu pun tidak boleh kecuali di rumah. Kemudian kalau tidak bisa datangkan ke uh, orang tua masing-masing bermusyawarah. Kalau tidak bisa maka pada saat itu dia beristikharah dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Adapun batasan seorang istri boleh menggugat cerai suaminya adalah tatkala satu seorang suami melakukan perbuatan yang tidak pantas yang berkaitan dengan agama ataupun akhlak. Tidak sholat, tidak puasa, ataupun akhlak minum khamar, main judi, berzina. Maka pada saat itu ya dia boleh menggugat cerai. Itu pun perlu tahapan juga. Yang pertama dinasihati, yang kedua kemudian e, dipanggilkan orang tua ya, bermusyawarah. Kalau tidak menurut juga dan tidak bertobat juga, maka dia beristighfar. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Dan boleh juga seorang istri meminta menggugat cerai suaminya karena e, sudah tidak bisa e, melihat suaminya karena mungkin suaminya buruk rupanya ya suaminya e, tidak nyaman dipandang artinya tidak bisa dimasukkan hati dia bisa mencintai sang suami tersebut ya buruk suaminya sebagaimana yang terjadi zaman Rasulullah ya Rasulullah wahai Rasulullah sesungguhnya aku tidak mencela Thabit ibn Qais di dalam akhlak dan agama akan tetapi aku takut kekufuran dalam Islam. Artinya aku takut kufur terhadap Thabit ibn Qais. Karena mungkin pada saat itu istrinya sudah tidak suka dengan Thabit ibn Qais dalam artian Thabit ibn Qais mungkin tidak nyaman dipandang mata atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. bagaimana cara agar hasad di diri ini hilang dan berubah menjadi ikhlas? Maka jawabannya mudah. Menghilangkan hasad dalam diri adalah mudah. Yang yang tadi saya sebutkan. Puaslah dengan pemberian Allah. Disinilah Rasul SAW bersabda, Irza bima qasamallah takun agnan nas. Puaslah dengan pemberian Allah, niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling puas dengan pemberian Allah niscaya akan hilang hasadnya. Misalkan ya, kalau seandainya Allah menciptakan kita, ya hidungnya pancung ke bawah, ya sudahlah, terima. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kalau seandainya Allah menciptakan kita kulitnya putih tua. Paham Pak, putih tua. Putih tua itu istilah Banjarmasin. Ya, bagi orang-orang yang berkulit agak gelap kalau si lelaki melamar perempuan, dia bertanya, "Gimana kulit perempuan tersebut?" "Putih sih, tapi tua." Nah, itu menandakan hitam. Hati-hati kalau di Banjarmasin ya ke sana. Jika seorang istri meminta izin keluar rumah yang utama kepada suami atau orang tuanya sedangkan kami tinggal bersama orang tua, maka jawabannya suami. Karena sang suami Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang saleh adalah qanitat. Salah satu tafsiran dari qanitat muti'at li azwajihinna, orang yang taat kepada suaminya. Nah, para ulama seperti Syekhul Islam mengatakan tidak ada ketaatan yang wajib dilakukan oleh seorang perempuan setelah dia menikah kecuali ketaatan eh, setelah dia menikah dan setelah dia melaksanakan hak-hak Allah dan Rasulnya kecuali ketaatan kepada suami. Maka pada saat itu dia minta izin kepada suaminya. Meskipun jangan juga dia acuh tak acuh dengan orang tuanya. Dia juga berpamitan kepada bapak ibunya. Wallahu alam. Dan apabila sang suami tidak mengizinkan, sang orang tua mengizinkan, maka pada saat itu <clears throat> jangan diambil sikap perontal. Ya, suami saya mengizinkan kok. Bapak ibu Kenapa bapak ibu nggak mengizinkan? Kemudian dia keluar begitu. Jangan sampai menyakiti bapak ibu. Akan tetapi dikompromikan. Wallahu a'lam. Bekal apa yang harus saya bawa untuk kematian saya karena suatu saat saya akan meninggal. Entah kapan mohon nasihatnya. Maka tidak ada lain bekal kecuali amal sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dari Al-Bara ibn Azib, setelah seorang dimasukkan ke dalam kubur, kemudian didatangi oleh dua malaikat, kalau dia beriman diluaskan kuburnya, dibukakan satu pintu surga e, menuju kuburan dia, bau-bau surga masuk ke dalam kuburan dia, kemudian dia berkata, "Ya Rabbi, aqimis sa'ah." Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Setelah itu datanglah seorang yang berwajah menarik berpakaian yang bersih sampai si mayat yang dikubur tadi bertanya man anta fawajhuka alladhi alladhi ya'ti bi siapa engkau wajahmu adalah orang yang mendatangkan kebaikan maka dia mengatakan lihat dia mengatakan ana amaluka salih aku apakah di situ dia mengatakan aku hartamu aku eh, kebagusan kecantikan wajahmu aku jabatanmu aku ketenaranmu enggak aku adalah amal saleh. Itu bekal, beramal saleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau ditanya ayul mukminina akias wanit eh, orang beriman mana yang paling paling cerdas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Artinya yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian itu amal maka bekal tidak lain untuk menghadapi kematian kecuali amal wallahu a'lam Bagaimana hukumnya memajang hiasan piring keramik atau guci-guci yang tidak tahu ternyata mengandung tulang-tulang binatang bahkan tulang babi seperti ada yang buat dari e, keramik apa disebutkan di sini maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk pemajangan yang seperti ini di rumah-rumah kita, maka perhatikan Rasul uh, para ulama mengatakan salah satu pengertian zuhud az-zuhud adalah tarku yang faufil akhir, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu pajangan-pajangan itu akan banyak akan mendatangkan pertanyaan lebih banyak sudah belinya mahal-mahal cuma untuk dipajang. Ya. Mendingan dikerjakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Sururun yudkhilu ala qalbi muslim. Untuk memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim itu lebih baik. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Meninggalkan sesuatu, meninggalkan eh, termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya bukan haram dia akan tetapi lebih baik dijauhi apalagi sampai terjadi seperti ini ada tulang-tulang binatang-binatang yang diharamkan yang najis masuk ke dalam rumah kita wallahu alam doa untuk menjauhkan sifat dari hasad yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum dapatkan doanya, ya. Akan tetapi eh, yang paling yang bisa dibaca yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama karena hasad berkaitan dengan dengan hati. Adapun secara khusus saya belum dapatkan. Wallahu a'lam. Apakah benar bahwa gerakan preman so, sorry sekte dalam Yahudi ada dan berbuat makar untuk menghancurkan Islam dan umat Islam? Allahu a'lam. Tetapi bagaimanapun kaum Yahudi mempunyai makar untuk Islam dan umat Islam. Adapun gerakan ini saya belum pernah membaca, belum pernah mengetahuinya. Wallahu a'lam. Apakah benar mereka sedang menunggu Tuhan atau dewa mereka yang bermata satu? Enggak tahu saya. Enak ya, jawab enggak tahu itu enak banget. Enggak tahu. Iya, ditanya sulit-sulit, saya tidak tahu. Bahkan kadang-kadang SMS tuh nanya aneh-aneh. Ustaz. Satu, dia ngirim pertanyaan. Satu, ngirim pertanyaan satu. Belum dijawab mungkin sehari dua hari saya belum ada kesempatan untuk menjawab. Maka ngirim lagi. Ustaz kok belum dijawab sih? <laughs> Subhanallah saya bilang. Ya. Habis itu sesudah belum dijawab, timbul lagi pertanyaan kedua. Ya. Maka yang seperti ini sangat mudah untuk menjawab. Saya tidak tahu, mungkin bisa tanya yang lain. Selesai nggak berdosa nak menjawab saya tidak tahu itu nggak berdosa ya wallahu alam tujuh orang yang dinaungi Allah apakah tata cara bersedekah atau infak hanya boleh menggunakan tangan kanan saja tangan kiri tidak boleh ikut campur maka jawabannya ini hanya sebagai adab bahwa mengambil, memberi itu dengan tangan kanan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi sya'nihi kulli. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat suka untuk menggunakan bagian kanan dalam segala perkaranya. Di sini dijelaskan oleh para ulama segala perkaranya yaitu perkara yang merupakan kemuliaan. Adapun perkara yang merupakan kehinaan seperti masuk ke dalam WC, ya, keluar dari WC, ataupun membasuh atau beristinja maka ini pakai bagian tangan kiri wallahu a'lam e, Apakah bisa dikatakan gara-gara hasad bisa membuat kita terkena penyakit hipertensi, stroke, serangan jantung, gangguan metabolisme tubuh? Tanya dokter nih, terutama psikolog, ya. Dan sepertinya betul. Karena orang hasad itu tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Akhirnya punya tekanan batin. Ya, kalau seandainya ada cerita menarik, seorang syekh cerita e, datang didatangi oleh yayasan yang ingin berbuat baik, mencetak buku-buku. Yang didatangi adalah saudagar kaya. Ini ceritanya di Arab Saudi, saudagar kaya. Kemudian uh, ya kami ingin mencetak buku ini. Bisakah engkau berkontribusi bersedekah dengan hartamu? Oh bisa. Nih 100 ribu real dulu. Silahkan engkau cetak. Nanti sisanya saya akan cetak lagi. Kalau cetakannya bagus. Dicetaklah sekitar sekian juta eksemplar. Kemudian dibawa contohnya kepada muhsinin tadi yang nyumbang tadi tertulis di situ ya tertulis di situ ini buku dicetak atas dana dari sebagian orang-orang yang menyumbang karena Allah. Tidak disebutkan namanya, menyumbang karena Allah. Doakan semoga Allah mengampuni kedua orang tua mereka. Hasad ini mengatakan, ini kok nggak disebut nama saya? Cuma orang-orang yang menyumbang. Cuma apa? Orang-orang yang menyumbang. Maka kata dia, cetak yang lain. Sebutkan bahwa penyumbang terbesar adalah saya. Doakan orang tua saya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai panitia bingung. Kalau seandainya ingin beramal karena Allah, kenapa harus disebut nama? Kenapa harus disebut Eh, agar terlihat dia adalah seorang yang yang menyumbang, yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hasad agar dipuji ini hasad menimbulkan seseorang dipu, ingin dipuji. Ujub, ujub adalah menganggap dirinya mempunyai sesuatu lebih daripada yang di, eh, tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini adalah keburukan daripada hasad. Maka saya katakan para ikhwah, kalau ditanya tadi, hasad bisa menyebabkan beberapa penyakit yang uh, akut tadi mengerikan sekali, maka mungkin saja. Karena orang hasad akan tertekan dirinya akan senantiasa selalu harus disanjung, tidak puas dengan apa yang dia capai dan semisalnya. Rekan kantor saya sering meminjam uang kepada saya hampir setiap bulannya, sering berjanji akan mengganti hutangnya secara penuh pada akhir bulan. Tetapi saat membayar selalu tidak pernah tidak penuh atau setengahnya bagaimana cara menerapkan amalan hati untuk kondisi seperti ini maka ada beberapa cara yang pertama tunggu sampai dia mampu bayar yang kedua daripada susah-susah bebaskan ya daripada bawa kemana-mana ente ente ngutang nggak bayarnya nggak penuh-penuh terus dibawa ceritanya kemana-mana itu mendingan kalau seandainya hutangnya banyak gitu 10 juta 100 juta eh, ini hutungnya 10 ribu dibawa kemana-mana eh tau nggak itu orang ngutang kepada saya 10 ribu nggak bayar-bayar ya hati lebih baik sedekahkan selesai lebih baik kalau seandainya kita bebaskan pun ya, uang kita masih banyak. Dan para ikhwah sekalian, ber, beramal dengan harta ini ini garis bawahi baik-baik ya. Beramal dengan harta memerlukan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Allah. Kenapa? Karena ketika kita membebaskan hutang orang lain, itu kita harus yakin Allah Maha Kuasa mengganti uang kita. Kebalikannya, orang yang tidak dermawan, yang susah memberikan uang di jalan Allah, harta di jalan Allah, sebenarnya dia pada saat yang bersamaan, dia sadari atau dia tidak sadari, dia sedang be belum terlalu yakin dengan janji Allah. Seperti saya contohkan secara detail ada orang yang datang kerabat kita. Si fulan yang datang ini pun tidak selalu datang. Kadang-kadang saja kalau dia pas perlu datang. Yang datang ini pun minjem uang, bukan ngambil. Minjem nanti dikembalikan. Yang datang ini pun adalah minjemnya tidak semua harta kita. Sebagian kecil mungkin dari 100% cuma 0 sekian persen dari harta kita yang dia pinjam. Saya beri contoh secara detail. Kita punya uang 15 juta. Dia minjem mungkin 2 juta. Tapi gara-gara tidak terlalu yakin dengan janji Allah. Yang minjem kerabat, minjemnya pun tidak setiap saat. Itu pun minjem artinya akan dikembalikan. Minjemnya pun dalam jumlah yang sedikit. Masih sisa 13 juta. Dia mengatakan sebentar ya mas, pak, paman saya mau ke dalam dulu. Di kamar ngapain? Dia musyawarah dengan istrinya. Ayo, gimana dek? Pinjemin gak nih? Kalau dipinjemin nanti dia kapan bayarnya? Kalau dipinjemin nanti sekali dia akan e, kecanduan minjem kepada kita. Susah itu. Minjem yang tidak setiap saat, itu pun keluarga, itu pun minjem, itu pun tidak semua harta dia dipinjem. Kalau dia kasih aja tinggal 13 juta. Masih banyak. Makanya yang kurang dermawan, bakhil, pelit, kikir, medit, koret. Ini sebenarnya kurang yakin dengan janji Allah. Ya, kurang yakin dengan janji Allah. Kebalikan dari itu, kapan dia untuk keperluan dunia, wah, pergi ke mall, beli sesuatu, bawa keranjang, asal masuk nggak mikir berapa juta. Ya? Kadang-kadang beli sesuatu, ih lucu beli ah. Beli karena lucu. Bukan karena perlu, dibeli juga. Giliran untuk urusan akhirat yang itu harta dia sebenarnya bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Toyalisi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kullu qardhin sadaqah." Setiap hutangan yang Anda hutangkan itu sedekah. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari, selama hutang itu belum dibayar, berarti dia apa? Bersedekah. Saya tantang, mungkin tidak ada orang kaya setiap hari bersedekah dengan jumlah yang banyak. Paling sebulan sekali, setiap uh, zakat, setiap hari itu ada yaitu orang yang menghutangi orang lain. Ya, tapi ini perlu apa? Perlu apa? Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, saya mau tanya siapakah yang orang-orang Yahudi sembah zaman sekarang setelah mengingkari ajaran Islam? Mereka menyembah pertama dinding ratapan, yang kedua Uzair. Ya, menyembah selain Allah dan mereka termasuk orang-orang musyrik dari ahli kitab. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terima kasih jazakumullah atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.